الحمد لله الذي يكافئ المجاهدين على جهادهم وصبرهم وثباتهم بالفوز المبين والنصر العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الناس إلى صراط مستقيم أما بعد Ikhwatu iman hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada murid-murid SD mereka sedang berkumpul jam setu, jam setengah tujuh pagi mereka bermain. Kemudian jam sebentar lagi akan menuju pada jam tujuh. Lalu penjaga sekolah itu membawa pemukul lonceng. Dan lonceng itu terbuat dari besi. Kemudian dipukullah dengan kencang lonceng tersebut. Maka semua murid-murid yang sedang bermain ternyata berhenti. Lalu murid-murid SD itu berbaris kemudian masuk kelas satu-satu. Maka pertanyaannya, apakah murid-murid SD itu membesar-besarkan besi atau lonceng? Apakah murid-murid SD itu mendewakan, mengkeramatkan lonceng? Begitu juga ketika murid SD berada di dalam kelas. Jam 12 sudah pas. Lalu dipukul lonceng itu oleh penjaga sekolah kemudian segera mereka keluar tah budalna teteh lantaran besi atau karena apa Timnas Indonesia sedang bermain dengan Filipina. Lalu sang wasit mempeluitkan peluit panjang sebagai tanda permainan itu sudah selesai. Ternyata mereka walaupun sedang berkecamuk, sedang bermain bola dengan asiknya. Dengan peluit panjang itu segera berhenti. Presiden ge mulih harita. Eta teh mulih nate kopi riwit. Tuhnya. Kalau begitu peluit yang kecil dan benda yang tidak seberapa dan sangat sederhana Kenapa kok dibesar-besarkan dan didewa-dewakan? Apakah semua mendewakan, mengkeramatkan benda kecil ini? Tentu saja tidak. Badai ayah polisi, badai te ayah polisi. Lampu merah, eren, kumaha teh? Apakah kita mendewakan lampu? Dan tidak semua lampu merah kita berhenti. Malah bisa jadi di diskotik itu lampu merah jalan terus. Begitu juga tidak semua peluit itu apabila ditiup itu berhenti. Walaupun ada orang meniup, meniup peluit sementara orang yang sedang main bola kemudian sedang berjalan hari ditiup naku tukang parkir mah ya terus gini di alam. Jadi bukan karena bendanya, tapi ini adalah ketaatan terhadap aturannya. Bukan karena benda yang namanya lonceng. Mereka berhenti, tapi taat tunduk kepada aturan yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki kewenangan di lembaga pendidikan tersebut. Begitu juga jamaah haji yang baru saja tiba di Indonesia. Orang bangga abdi teh orang terus nyium hajar aswad. Ke, ieu teh nyium hajar aswad bangga teh kunaon ieu teh kumaha ieu teh. Masalah nama sanesna naon. Tapi Umar bin Khattab itu adalah sosok seorang yang sangat jeli dan teliti kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang betul-betul teliti karena takut terjebak ke dalam kemusyrikan. Seorang tawab tujuh keliling di Ka'bah itu bukan karena membesar-besarkan bangunannya. Begitu juga pada saat kita mengecup Hajar Aswad. Bukan karena batu hitamnya oleh karena itu, cara memisahkan mana sebetulnya jebakan syirik dan mana sebetulnya taat kepada aturan. Mana pengkultusan dan mana ketaatan itu diperagakan oleh Umar Ibnul Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, Wahai Hajar Wahai batu, inni la'aklamu annaka hajarun. Saya sungguh telah mengetahui bahwa engkau itu adalah batu. La tanfa'u wa la tadurru. Tidak memberi manfaat dan tidak juga memberi madarat. Walau walaula anni Ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma Kalaulah seandainya aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium engkau, sungguh aku tidak akan menciummu. Di sini Umar bin Khattab memisahkan mana sebetulnya taat dan tunduk kepada aturan sahibus syariah Allah juga Rasulnya dan mana sebetulnya mengkeramatkan, mendewakan, membesar-besarkan yang namanya batu itu. Di situ terlihat jelas perbedaan walaupun itu tipis sekali. Tesudi najis teing lamun te aya contoh di Kanjeng Rasul. Jadi Umar mencium itu karena itu adalah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada empat pilihan. Bisa mengecup, mencium hajar aswad, bisa menjamah kemudian dikecup, bisa juga menjamah dengan tongkat lalu dikecup tongkatnya, dan bisa dengan isyarat tanpa kecupan. kalasan orang keasa bang sote lantarandaksada batur mate bisa u bisa eteta paninten sanis-tursan batu batu namasamimundndi itu batu tehhihing sauur orang Arab hajar aswad sauur orang sunnah eta eh, teh batu hideung saur orang Jawa mapan batu irem teteh gitu tah kumargi gitu ini barangkali yang membedakan sampai diperagakan oleh Umar bin Khattab dengan peragaan yang sederhana sebelum ia mencium Hajar Aswad dipisahkan takut terjebak ke dalam kemusyrikan Ikhwatu iman hadirin hadirat. Ada tiga sosok manusia yang di dalam Al-Quran itu disebutkan. Satu Raja Namrud. Walaupun dia sebetulnya tidak menjadi dan tidak dipertuhan. Akan tetapi dia itu sudah berupaya untuk mempertuhankan dirinya mung kajegal ku Ibrahim dijegal ku Ibrahim di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah berfirman alam taro ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahullahul mulka Tidakkah engkau pikirkan kepada orang yang membantah kepada Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah memberi kekuasaan. Biasanya orang yang diberi kekuasaan sebesar apapun itu sering memunculkan superioritas. Sehingga orang-orang yang lemah berada dalam kekuasaannya. Dan tentu saja ini yang memunculkan seseorang sehingga percaya diri bahwa aku ini adalah penguasa. Kemudian Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Masa kok raja ini dinyatakan sebagai satu-satunya penguasa? Yang berkuasa penuh itu adalah Tuhanku. Ibrahim, Tuhanmu itu yang bagaimana? Kata Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud, "Ana Uhi wa Umir. Kalau begitu, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kuma cenah carana? Lamun dihirupkan antep we, keun sina hirup. Ngan lamun rek ngamalkeun akari dibunuh we cenah Ya, seperti itulah cara bagaimana Raja Namrud berdalih kepada Ibrahim. Oleh Ibrahim dicegah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kemudian ia melanjutkan, fa Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Tadi dia ya. Lamun nya anjeun kawasa Allah teh Pangeran Kaula teh dat anu munculkan panon poe ti palih wetan. Cobi cena ayeuna yeuh kujal minu pangkawasana munculkan panon poe ti palih kulon. Fabuhital ladzi kafar. Ternyata orang kupur yaitu Raja Namrud waktu itu tidak bisa berkutik hari tama dikempesan kok Ibrahim jadi Wte jadi ngaku Pangeranate teh namun menjadikempesan ku Ibrahim bisa jadi Raja Namrud pun seperti Firaun Ari Firaun maka mau memang paras kepala fahasada tikawi infrastruktur dugikenngka rakyatnate menganggap bahwa Firaun itu adalah segala-galanya Wah ataudak segala sebutan yang membuat senang Fir'aun itu dimunculkan. Sehingga pantas Fir'aun itu dengan percaya diri mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Ngaledek ke Pangeran Musa teh. Majarkan Pangeran Musa teh cena ayana di langit. Dia menginstruksikan kepada Perdana Menteri, tolong bikin tangga yang tinggi. Urang toong cik Pangeran Musa teh kernaon. Dan kita bisa menyatakan bahwa Musa itu dusta. Gening ewe pangeran teh. Nupukuh mah kaula nupang kawasana. Begitu Fir'aun. Oleh karena itu, ya Fir'aun ini jadi menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nu katilu tah nudugikan kakiwari dipercaya sebagai Tuhan Isa Cuma Isa tidak menyatakan diri sebagai Tuhan. Hanya musuh-musuh Isa yang menyatakan dan menyebarluaskan bahwa Isa itu Tuhan. Sampai di Quran disebutkan idh qala Allahu ya Isa bin Maryam Ingatlah nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada Isa bin Maryam. A'anta qultalin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini. Ari anjen cina kungsi mempropagandakan, memproklamasikan, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. min dunillah selain dari Allah? Qala Isa nanti akan menjawab, Subhanaka ma yakunuli an akula ma laisali li Maha suci Engkau, Dat yang tentu saja aku tidak memiliki hak untuk mengatakan seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah kalau seandainya aku mengatakan seperti itu, engkau juga maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui terhadap apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Inna Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau itu adalah maha mengetahui kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi sebetulnya Isa nanti walaupun diminta pertanggungjawaban dia akan berlepas diri karena Isa tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Etamah eh, di pangeranan dijadikan pangeran dugi kakiwari ku musuh-musuh nah. Oleh karena itu hampir semua agama punya hari raya. Ada hari raya itu diselenggarakan karena kelahiran nabinya. Ada yang menyelenggarakan hari raya satu agama karena peristiwa-peristiwa penting di dalam agamanya. Tapi Islam mah hari raya teh langsung ku Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri Sungguh Allah telah mengganti kepada kalian dengan yang lebih baik. Di Madinah teh kawit nate ayat dua nusok dijadikan peringatan hari raya besar. Sehingga begitu Nabi hijrah, Nabi eh, Islam datang ke Madinah, maka Allah mengganti hari raya itu dengan dua hari raya yang Allah telah tetapkan. Yaumal Adha wa Yaumal Fitri yaitu Idul Adha sarang Idul Fitri. Dari mulai hari tanggal sampai ketentuan merayakan hari rayanya pun ternyata terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Idul Fitri Makie, iya, Idul Adha Makie, iya. Idul Fitri diawali dengan mengeluarkan zakat fitrah tesa zakat fitrah dikaluarkan sabada salat kemudian setelah itu menuju ke lapangan sambil takbir disyariatkan untuk mandi terlebih dahulu disunatkan untuk makan terlebih dahulu supaya tahu dan yakin bahwa hari ini haram saum terus gitu lajeng salat dua rakaat lamun tujuh hartosna sanes tujuh lima lima tujuh tuh gitu. <laughs> jadi lima tujuh hari tujuh lima serang lima tujuh saminte tujuh belas serang tujuh hiji teh benten teh pek nu tujuh belas tahun dirobih jadi tujuh puluh hiji ngamak atau teh sampai salat itu salat sunat itu kan ada tiga macam ada yang mesti diselenggarakan secara berjamaah. Ada yang tidak bisa berjamaah, mesti munfarid. Ada yang bisa berjamaah, bisa munfarid. Salat Idul Fitri tidak bisa munfarid. Idul Adha gitu deh. Tapi salat rawatib mata kayak ngimpan berjamaah. Suparos 27 seorang sarangkeun we cenah mah. Muatiasa ya apa? Masing-masing we. Tapi hari taraweh mah pantiasa, mun biasa. Berjamaah biasa. Malah pada waktu salat Idul Fitri, Idul Adha yang diselenggarakan dengan ribuan jamaah, ratusan jamaah, ribuan jamaah aneh na teh kunaon bete ayah anu adan teu anu adannya sugan ah urang adan we karunya tuh bisi ayah anu di bumi kene teu aya anu adan padahal berjamaah teteh, si horeng teh adan teh mahal adan itu mahal buktinya apa orang berkumpul ribuan orang ngahina TK mayit Rajen akang mani naon gitu ngajak kuring salate kuring ges paeh cenah kitu teh <laughs> ngahina ka mayit teh lora jadi ternyata untuk meratakan pemahaman tentang adan saja susah sampai adan itu jadi apa namanya ya syariat yang bisa di otak-atik orang tertimpa berbagai macam uh, apa musibah lalu ada hujan hujan angin hujan lebat ada hujan angin hujan lebat ada barangkali wedus gembel ada orang masuk ke rumah kosong lalu adzan di tiap-tiap juruk eh tak kamaripan murangkali gubrad lahir Addan Hai di Adnan eh? malih maka Mariita lu angkat ibadah haji di Adnan eh? sigana Lamon ayahjal nihgadouh hutang jeblok awas tadi adanantah eh, <laughs> nah itu ada jadi kunaon itu adan jadi kiai jadi urang di urang kunaon adan bet jadi kiai padahal semua mengatakan para ulama bahwa al adanu al ilamu biduhuli waktu sholat bi al fadin mahsusatin ternyata urusan adan wajahnya sekarang eta teh adan ada orang pergi haji di adanan teteh dijawab entah. tuh pan jadi kitu teteh teteh fikih nate <laughs> Nah ini, oleh karena itu Isa akan berlepas diri. Tidak akan sebagaimana yang dimintakan pertanggungjawaban kepada Fir'aun dan Raja Namrud. Nah, sehingga pada waktu e, merayakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu jelas sama dari mulai Saudi, di Arab, di Mekah, sarang di urang sami. Idul Fitri Idul Adha teh kitu. Kalau Idul Adha tentu diawali dengan saum Arafah terlebih dahulu, keesokan harinya kemudian e, menyembelih hewan kurban. Sebalik dari mengeluarkan zakat fitrah Menyembeli hewan kurban tidak boleh dilakukan sebelum salat id. Benten sarang zakat fitrah. Tapi menyembeli hewan kurban mesti dilakukan sesudah salat id. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di lapangan, beliau menyampaikan, "Mandabaha qabla salat, faqad nafsihi Wa man dzabaha ba'da shalat faqad tamma nusukuhu. Siapa orang yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, itu adalah sembelihan biasa. Siapa orang yang menyembelih hewan kurban sesudah salat Id, itu adalah kurban yang diterima. Kebetulan ada sahabat yang bernama Abu Burda telah melaksanakan penyembelihan sesudah salat Id Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang barusan katakan itu persis yang aku lakukan. Kalau begitu bagaimana kurban saya? Kata Nabi, cari lagi kambing untuk kita potong sekarang. Te aya deui nu agung, aya ge anakna. Ah dicanak we. Kumaha cenah ya Rasulullah te aya dinu nu agung ieu ieu. untukmu hari ini silahkan tapi setelah engkau tidak boleh ada yang berkurban dengan kambing anaknya nah ang Arab terjangkung badar jarangtda nunntun doma anaknyasadayan anu meninggal resep keeh buncit anu nunntun menang anu dituntun memasim going matara nonngun doma anaknya nah habis diki ke dikiken Jadi jelas bagaimana cara merayakannya pun sama. Idul Fitri kia, Idul Adha kia, di mana-mana kia sami. Tidak ada perbedaan. Menurut sejarah, ternyata pada bulan Robiul Awal itu ada tiga peristiwa penting. Yang pertama yaitu mengenai kelahiran calon nabi. Kelahiran calon nabi. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setelah 40 tahun kemudian itu lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi bersamaan dengan tanggal 23 April tak teteh lahirna sadaya madhab ge sami teu aya anu benten tapi anehna teh ngayakeun perayaan muludan teh aya nu dina silih mulud padahal tanggal 2 eh, tanggal 3 tanggal 12 Rabiul Awal itu semua sepakat NU Persis Muhammadiyah madhab mana-mana wege 12 Rabiul Awal mah kelahiran Nabi malih kelahiran calon nabi dah hari tamat acan. Dan ternyata pada bulan Rabiul Awal itu juga dalam sejarah nabi itu hijrah. Tanggal 2 Rabiul Awal nabi sampai di Madinah. Bertepatan waktu itu dengan tanggal 20 September 622 Masehi. Jadi 53 kemudian, 53 tahun kemudian Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Dan persis waktu itu tanggal 2 Rabiul Awal. Nah di orang akhirnya jadi peringatan hijrah jadi Muharram. Padahal Rabiul Awal. Dan mengapa Rabiul Awal itu kok disebutnya bulan mulut? Padahal bulan hijrah. Bukan hanya mulud saja, tapi bulan hijrah juga. Dan pada tanggal 13 Rabiul Awal, persisnya hari Senin, Ba'da Zuhur, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Beliau wafat hari Senin, dikubur hari Rabu. Nabi waktu itu meninggal ba'da zuhur. Kemudian malam harinya dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Al-Abbas. Lalu pada malam harinya ternyata Abu uh, Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan awal pada saat mengumandangkan adzan awal terbata-bata hampir tidak selesai karena kagagas orang yang teristimewa yang biasa ia bangunkan setiap malam sekarang sudah terbujur kaku menjadi seorang yang tidak bisa lagi dibangunkan sampai Bilal bin Rabah minta kepada Abu Bakar untuk diberhentikan menjadi muadzin PHKW cina abdi jadi muadzin batur ma'alim di PHKT-nya bila karena saking apa namanya tergagasnya ya cina tetiasa maju adante begitu nah tentu saja mengapa tidak menjadi perhatian publik mengapa tidak menjadi perhatian umum mengenai bulan duka cita pada bulan Mulud dan bulan Hijrah pada bulan Mulud. Bulan Mulud teh ngan mulud-mulud nawe. Mengapa justru malah bulan muharam menjadi uh, apa namanya hari yang dielulukan Bahkan ada orang yang mengatakan Pokoknya kalau bulan muharam itu ramenya sama dengan bulan Januari, pembukaan Januari, maka baru katanya Islam itu bangkit. Kena naonan. Bulan Muharram itu tidak ada hitungan apapun. Ternyata sebetulnya kita merayakan hari-hari itu pantas kalau Nabi SAW itu bersabda latat Anna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu Qalu al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara beragama kaum terdahulu. Sehingga kalau kalian itu dibawa ke lubang biawak, tentu kalian akan mengikutinya. Mereka para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasrani, Ya Rasulullah, kaum yang terdahulu itu maka Nabi mengatakan lamun teu si eta atau atuh. Kalau tidak mereka itu faman siapa lagi? Ternyata memang benar. Di sana ada Natalan, di sini ada Muludan. Di sana ada tahun baruan, di sini ada Muharraman. Di sana ada kenaikan Isa Al-Masih, di dia ayah Rajaban. Hijrah mah dengan apa uh, wafat dengan hari duka cita teu aya jadi si horeng teh mah sanes merayakan hari raya eta tama gegeran latah itu kalau nabi mensinyalir oleh karena itu di sini ada sebuah ayat Allah berfirman Allah minta kepada Rasulnya untuk menjelaskan. Bul, jelaskan yang sejelas-jelasnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Utusan Allah yang mana? Utusan Tuhan yang mana? Maka supaya jelas di sini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yaitu Allah dat yang menciptakan yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa tidak ada Tuhan kecuali Ia yuhyi wa yumit yang menghidupkan dan mematikan jelas bahwa nabi disyariatkan dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa aku ini adalah utusan Allah ada sebagian orang Yahudi, orang Nasrani menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi untuk orang Arab, rasul untuk orang Arab, sebagaimana Isa untuk Bani Israel. Maka dengan ayat ini tentu saja terbantahkan. Ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jami'an semuanya. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Bani Israel tidak ada uh, yang warna hitam maupun yang warna putih semuanya aku ini menjadi utusan Allah bagi kalian Allah yang mana yaitu ini alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit malah ditambah lagi dengan kalimat fa'aminu billah Berimanlah oleh karena itu kalian kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin seorang itu bisa beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulnya? Karena seorang tahu mengenai Allah di lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhi wa yumit kalau bukan dari Rasulnya. Maka dengan demikian, fa'aminu billahi wa rasulihi berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah pun menjelaskan tentang sifat Rasulnya. An-Nabiyil Ummiyil ladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah juga taat kepada perintah-perintahnya. Wattabi'uhu lamun anjen hayang menang pituduh tuturken tah eta jalmi teh ikuti rasul itu la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk jika kita ingin mendapatkan petunjuk ikuti ittabi'uhu tuturkan kangjeng nabi nabi mengatakan tidak ada orang masuk surga karena amalnya para sahabat kaget Nah, cenat daya zaman lebet kasawarga ku aman. Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Maka Nabi waktu itu dengan konsisten menyatakan, termasuk aku. Aku pun masuk surga bukan karena amalku. Kalau begitu ya Rasulullah, karena apa seseorang itu masuk surga? Maka Nabi mengatakan, birahmatim minallah wa fadlin minhu yaitu dengan rahmat dan karunia Allah oleh karena itu karena nabi ini telah sukses membangun dirinya menjadi orang yang layak dan pantas mendapatkan rahmat dan karunia Allah maka ikuti dia ikuti nabi wattabi'uhu la'allakum tahtadun ikutilah ia agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya. Maka tentu saja itu tahoyul. Laqad kafarol ladina qalu allaha salisu salasa. Sungguh telah kupur orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu tiga. ternyata beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasulnya salah kaprah karena kita dari mana sumbernya andai kata kita tidak beriman kepada Rasulnya seorang merakit komputer membuat kapal terbang tidak usah Allah mengutus Rasul banyak-banyak Bahkan tidak diutus Rasul pun sebetulnya manusia akan bisa. Tapi bagaimana cara agar seseorang mampu membukakan pintu surga? Maka ini yang wajib diutus Rasul itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi itu sebanyak 124 ribu jumlah rasul 313 lamun sed ibadah teh kumaha urang kangonaun capek-capek dikirim nabi dikutus rasul bahaning rasul nage puluhan ribu palahan ratusan ribu untuk meratakan pemahaman dan pengajaran Ayeuna urang badai dakwah nyebarkan Quran sarang sunnah sabara hiji mubaligna ternyata Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul karena ingin merubah keyakinan yang sudah melekat dirubah dengan keyakinan tauhid. Itu tidak mudah. Sehingga tidak mungkin Allah mengutus uh, tidak mungkin Allah tidak mengutus nabi dan mengutus rasul kalau memang itu adalah bagaimana kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga diutuslah para nabi dan diutuslah para rasul. Dalam At-Tafsir Munir ada sebuah keterangan untuk mendukung ayat di atas. Qul ya Muhammad jelaskan wahai Muhammad li jami'il bashar min arabin wa ghairihim. Bagi semua manusia baik orang Arab maupun yang lainnya bedin ausudin baik orang-orang yang berkulit putih maupun orang-orang yang berkulit hitam inni rasulullah ilaikum jami'an sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya semuanya la ila qaumil arabi khasatan tidak hanya kepada orang Arab secara khusus wa ila kulli waqtin wa zamanin ila yaumil qiyamah dan tentu saja sampai kepada setiap waktu, setiap zaman hingga hari kiamat. Wahada yaktabi yaqtadi ay ila jami'in nas dan ini tuntutan untuk diutusnya kepada semua manusia. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Waqala dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran." Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali kepada semua manusia untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan ancaman. Waqala dan ia ber, uh, dan Allah pun berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang sampai kepada orang itu, kepada zaman itu, kepada waktu itu Quran. Kumargi urang teka kajamanan ku Quran, maka tentu Quran menjadi bahan peringatan bagi kita. Quran nama sami tapi tingkat kataatanana mungkin anu benten sehingga Nabi pernah bercerita karena jumlah Nabi demikian banyak sampai ada satu kaum yang kaum tersebut itu dipimpin bukan oleh pemimpin biasa dipimpin bukan oleh pemimpin biasa dipimpin bukan oleh para ulama tapi dipimpin oleh para nabi setiap nabinya meninggal diganti oleh nabi-nabi berikutnya. Kumaha rasana dipimpin ku pamimpin anu model kitu. Tentu saja tidak akan seperti yang sekarang kita saksikan. Bagaimana? Sampai digambarkan Nabi bercerita, dulu di zaman Bani Israel ada orang seorang mempunyai sebidang tanah. Tanah ini ingin ia jual. Dibikin pelan tanah ini akan dijual. Datanglah pembeli. Begitu pembeli itu datang, terjadi negosiasi, terjadi transaksi. Begitu terjadi transaksi, pindahlah pemilikan. Yang tadinya tanah ini punya si A, sekarang jadi punya si B. Nyaku si B tadi digali, dipacul, ari burial teh emas. Lalu diamankan oleh si B itu, disimpan Sute dicanak kabubina dipasken ka gerhana Ari pekte dicanak dipangul dipasrken kaanucal kepada mantan pemiliknya Puntenrena iawa tangan emas teh nyhunken ditampmpi margi Abdimah terumsameliwat tangan emas rumah soteh meana. Pertanyaannya, kira-kira di zaman sekarang ada orang seperti ini? Tah, salah saha itu salah pemimpin, salah orang. <laughs> Itu begitunya. Nah, nukil wae teu aya. Nukil wae teu aya. Sigana lamun aya teh cenah jami teh, sak cenah mah Tuh, jadi saha itu anu anu teu cereg teh mana? tuh dua tah nutu ya teh nu kieu wae teu ah, ya, di zaman orang tapi di zaman nabi nu ku kangjeng nabi didongengkeun nu nemeh ternyata tah dua jalmi ieu teh tutur kene. ini untuk barometer kepemimpinan ini refleksi sebetulnya tah refleksi manusia Ari pek teh dua dana punten we cenah da upami tema ieu teh didinya uninga yang dilebetna aya watangan emas panggil dan pangaosna ya ge moal sakitu sampai keduanya berseteru berkelahi dan nu ieu kekeuh masrahkeun nu ieu kekeuh nolak kinten-kinten di zaman kiwari ayah jalma pasean nu mulai kieu tilu tah teu ayah lagi aya ku lucu deui ku lucu punya cunate kuma baba daian aayo nama cenakwelah supados iowa tangan emas teh maslahat dunya akhera kumaha urang canak kue kapangdilanken we enke kumaha hakim we putusan hakim kuma wa urang tarima urang tampi kukahlasan bering we bari dicanak ketawa tangan emas teh terus we di pasrah ke kapangdilan ku hakim diputus ke jeng ditetpken Pahal di zaman Kiwari ayat jalma lenggit doma di piwa lapor keaparat kubumakna kutajeng saja atasit lenggit je kanangkanan tekak rasna itu di zaman Kiwaritek itu ahnya duka ayajalmi wartawan kagungan balongk ah, kepira aya nugu se panduwi ka bapor ke jenaka aparat maaba dipor Sabtu legitng balong-balong nga adik itu makanlah ceng balong-long si refleksi teing refle itu tuh mudi dong ku nabi maudi itu ayo refleksi di Palih di hadis ini sungguh menjadi inspirasi bagi kita. Di mana atuh mimitina mun urang hoyong kagungan umat nu model kieu teh. Malah nu menarik kanggo orang eta putusan hakim. Putusan hakim luar biasa. Kumaha saur hakim? Dalam musim kuning menjadi hakim, <laughs> aduh, doka siga kumaha tuh. Putusanana tapi eta hakimkulu culu-cu sahureta hakim Ari Bapak kagungan murang kali pamagt pun anak tepa muda Ari Bapakpak kagungan murangkali istri pun anak tehwanja atauredah tangan emas kago mas kawina sarta kanggo reseppsitah sesana kerbekel hirup muriing kapgur sawatanmakabi aya itu si teh kerbinggung sah sahpi jedul jenglah musiky aya jodona di mana biayaaknya tapi kualatan etang ngical, ternyata selesai tiga masalah tak iya pun kampung barokah tanya kampung barokah teh juga kiri, gitu. nya naon itu teh tukang nak pangna hakim dugikeun kasih gak itu Tidak dalam musim kuring mah masalah nu dari kitu cek sin kuring mah bapak kagungan murang kali pamagat kantenan bapak kagungan murang kali pamagat kantenan atau we sina gelut tangke nu menang eta eh, nu bakal narima <laughs> ngan pangiten gitu, aduh nu kitu macenah nah ya hakim nu kiri moal didongengkeun ku Kanjeng Nabi atuh ai eh, hakim <laughs> nu pada kitu ternyata eta hakim tepan ya barangkali bercermin bahwa at-tayyibu bit-tayyibat wal khabisu bil khabisat orang yang baik itu tentu akan mendapatkan pasangan yang baik lagi jelek dengan yang jelek lagi Jami anu kagungan sifatwa kearan sifatwajeng-gujeng anu jelas Har anu subuhe dipes turunannate bakal jadi Jalma anu langkung waro tinnimang aki jenikma anu umat anu dibinaku para nabitesigatah upami urang badai ngabina umatwali kot sah Gubernurna presiden digma lamun kesejahteraan tiluhur helaat mah eh, lamun penegakan hukum Tihana pula wi rakyat mah aduh buntung wee Numaring haya maring HPwah babak belur Ari itu mah anu miliaran anu ratusan miliar gomujeng wee makajin angkatali segala rupauh <laughs> kedah dibalikken lamun kesejahteraan kakyatla penegakan hukum tiur rela ah eta ngan nu nukaguan pikiran fisika itu teka pilih deh <laughs> gitu milih <laughs> nu milih An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli Aku kata Nabi diberi lima perkara yang tidak diberikan sama sekali kepada salah seorang para nabi pun sebelum aku. Nusir Nusirtu di masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut di mana musuh itu selama satu bulan ingin berhadapan denganku mereka sudah takut terlebih dahulu. Wajulat lial ardu masjidan dan dan dijadikan bagiku bumi serta bumi itu tanah ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Dua. fa'yu marojulin min ummati adrokatu salatu fal yusolli. Numatak te aya alasan pikeun umat kaula lamun teu salat teh. Teu aya cai, eta eh, geuningan pan aya tanu. Itu. Dugi ka aya jalmi dua sahabat Nabi angkat ngong adan barang sumping waktu salat ngong adan nyelari cai teu aya nama tayamu beres salat cair ayah atuh jadi dua masalah muhijimah whu sala mujiur nyapingkanngtah dua sahabatnya sauur Kanjeng nabi untuk yang berwudhu lagi dan salat lagi ajro kamar rottain ganyaran dua tapikernut salat Dei jengker anu wudhu maka asobta sunnata cocok saran sunnah saha itu cocok sarang sunnah mua dua nah kapan dua mah kamu anu salat de tilu tiluji ku salat anusaran tay kat tihadna. hiji kulantaran benal istihhat na kamihan hij de tilu tuh numtak cicing teh gawe ngang gawe na cicing itu tete ayajal mi teh ko bliah joat cicing we semun ki tete gitu tete Wa uhillat liyal ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak dihalalkan bagi seorang pun para nabi sebelum aku. Wa utitu syafa'ata dan aku diberi syafaat. Sementara nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang lain tidak diberikan kewenangan untuk memberi syafaat kepada umatnya wa kana nabiyyu sallallahu sallam asu ila qaumihi khasatan Wakana eh, wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khasatan dan nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus wa buistu ilan nasi amatan sementara aku diutus kepada manusia seluruhnya jadi ini lima keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana aku ini diutus kepada semua Sementara nabi-nabi yang lain itu diutus kepada umatnya secara khusus. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Yahudi, bagi Nasrani, dan bagi yang lain bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul Arab. Tidak. Buktinya apa? Ini hadis riwayat Muslim yang terakhir. An Abi Musa al Ashari qala qala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, Walladhi nafsi biadihi la yasma'u bi rajulun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, Summa la yu'minu bi illa dakhalan nar." Tidak demi Allah, seorang dari umat dari umatku tidak mendengar aku, baik dia itu orang Yahudi maupun orang Nasrani. Kemudian ia tidak beriman kepadaku. Tidak ada lain kecuali ia akan masuk neraka jadi sahawai anu tetaat kanjeng rasul tidak ittiba kepada nabi maka tentu saja illa daholan nar jadi kan nabi wae kedah ittiba komo panginten kak kiai mana bilih ayah patah hmm. Uh. Kullu watin wa zamanin menandakan antara waktu dan zaman itu berbeda. Apa perbedaannya? Saya kira terkadang dalam uslub bahasa Arab itu uh, ya wau itu wau atap ataupun itu terkadang yaktadil mughayyarah menuntut untuk berbeda tapi terkadang itu menjadi tafsir menjadi tafsir jadi saya kira waktin wa zamanin itu ya waktu-waktu itu juga, zaman-zaman itu juga. Bolehkah menerima makanan atau parsel dari orang yang merayakan Natalan, ulang tahun, upacara kematian, dan lain-lain? Tentu saja jangankan menerima dari orang luar mukmin yang berupa perayaan Natal. Nampi ti mukmin keneh wae, ti orang Islam keneh wae kamu ahli ngaji mah diperhetangkeun ke itu naun ternyata ini dari orang kematian silahkan makan cuma jangan diterima pek tua ngantong diterima tiasa hente nuang tanpa diterima <laughs> Bolehkah mengucapkan selamat Natal mengikuti misa Natal dengan dalih toleransi? Sanes toleransi tamak itu mah. Adolensi. Jadi toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Sebab kalau toleransi itu engke itu jumaahan, itu Idul Fitrian, urang atau Natalan kan itu tah. Di mana kitu parantos eh, kejadian tangkete agama teh jadi tanpa bentuk nu Islam nu Nasrani teh teu aya teu moal jelas gitu moal jelas eta teh kahoyongna itu mah oleh karena itu haram hukumnya ada sesuatu yang sangat menggelitik ya dari majelis ulama bahwa perayaan bukan perayaan bahwa simbol-simbol Natal di mal-mal, swalayan-swalayan sudah mencapai puncak kebablasan. Mengapa? Karena seorang pelayan-pelayan muslim justru dipaksa oleh pemilik swalayan tersebut untuk memakai simbol-simbol Natal. Ini bagus saya kira. Harus kita dukung harus kita dukung. Jadi mengapa orang-orang muslim itu dipaksa untuk memakai simbol-simbol Natal? Ini sudah keterlaluan. Orang-orang muslim jangan dipaksa. Karena memakai simbol-simbol Natal itu kan jadi tidak jelas identitas. Kumaha lamun orang itu ayah sobat orang itu salam entong. Makanya ngawasin terkelas. <laughs> dar ayah ustad di Damal dirinya kumaha <laughs> Apakah ada hadis yang menjelaskan bayi yang baru lahir harus diazankan? Ada. Cuma hadisnya tidak sahih. <laughs> hadisnya hadis munqati. Bagaimana cara masbuk ketika sholat id? Yanu tadi teh. Ya. Jadi ya wama adroktum fa solu wama fatakum fa atimu. Jadi kalau kita menemukan imam sedang salat seperti itu ya ikuti imam. Takbir lima. Entong jadi tujuh. Karena kena nomor rakaat entong. Karena ma adroktum fa atimu wama fatakum fa eh, wama adroktum fa solu wama fatakum fa atimu. Kemudian baru untuk menyempurnakannya ya jangan tujuh tapi lima le atau darakaat muka dua nah itu jadi lima lima bongana kaburangan bongana kaburangan namun hayang itu namun hayang siga itu atau tongka berangan arti ummi itu apa ya ummi itu tidak mempunyai guru Nabi itu tidak punya guru, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi apakah sampai selamanya Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Tentu di situ uh, tidak ada bukti-bukti bahwa Nabi itu menulis. Tapi bukan berarti bahwa Nabi tidak bisa menulis. Kita tahu Nabi itu adalah orang yang fatona, memiliki sifat fatona. Hukum zina atau pezina di Indonesia tidak ada dengan rajam, bolehkah diganti dengan taubat? itu eh, sebagai kumaha deui dah teu bisa ngarajam sorangan. Bertobatlah, maka tentu saja apabila memang Allah akan menyiksa tentu akan disiksa dan ketika Allah memaafkan tentu Allah akan membebaskan. Bertobatlah dan perbanyaklah amal soleh. Bolehkah khutbah Kedua, pada Jumat tidak pakai tahmid dan bolehkah pada acara seserahan pakai tahmid? Pada waktu apa saja diperolehkan pakai tahmid. Jadi ciri khutbah teh tahmid. Karena Nabi kalau berkhutbah ham eh, apa namanya? Nabi itu berkhutbah itu asna alaihi beliau itu memuji hamidallah wa asna alaihi kalau ada kalimat-kalimat hamidallah wa asna alaihi itu nabi berkhutbah dan nabi itu sangat hati-hati karena ya takut ia itu dikultuskan sehingga pada waktu beliau itu uh, apa waktu hidupnya bergaul dengan para sahabat maka nabi waktu itu mengatakan innama ana basyarum mislukum dan Nabi apabila punya kebutuhan ke pasar, yamsi bil aswaq. Apakah waktu seserahan pakai tahmid? Eh tahud nisnya. Dalam melontar jumroh, apakah betul ada waktu jaiz selain waktu abdol? Ya, tentu saja kan melontar jumroh yang mana ini? Ada jumrotul akobah, ada jumrotul ula wusto dan uh, uh, apa jumratul ula dan wusto itu untuk tanggal 12, ke 11, 12, 13. Kalau jumratul akobah saja itu pada waktu duha sampai maghrib. Dan pada waktu melontar jumratul ula, wusto dan akobah tanggal 11, 12, 13 itu ba'da zawal sampai maghrib bersedekah dengan bertepatan dengan bulan apa Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul itu begitu ia diangkat dan diberikan wahyu yaitu pada bulan Ramadan ketika beliau berada di uh, Sholat ba'diyah Jumat itu 2, 4, 6 rokaat. Badai 2, badai 4. Mangga. Syafaat dengan grasi samakah? Wah, beten atuh. grasi mah. Wah, pertimbangannya itu tentu saja ini grasi tadi urang. Sanes garasi, grasi? Syafaat itu inilah barangkali yang uh, apa namanya uh, menjadi satu pembahasan khusus di mana syafaat itu sampai Abu Talib saja dapat syafaat orang kupur setingkat Abu Talib itu disebut syafaat di situ mengapa artinya bahwa orang kupur yang membela Islam dengan orang kupur yang tidak membela Islam di nerakanya berbeda. Tapi ari kedah keluar di neraka mah mual tiasa. Kenapa? Karena dosa kekupuran itu lebih besar ketimbang jasa keislaman. Itu syafaat itu sampai demikian. Aku ditolong dengan rasa takut selama sebulan. Apa maksudnya? Tadi Pan Atos. Jadi musuh teh salami sasasi satu acana da kapungkur mapan sportif orang perang tanggal sekian ditantang ke orang kupur nah begitu waktunya belum datang tanggal sekian itu sudah takut lebih dahulu ai Malaysia mah henteu teu sieuna <laughs> sakitu nu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatkan orang sadaya aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa